mata fa innal hayya لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فاعرفوا لهم حقهم tamassaku bihaqqihim ataupun bihadjihim fa innahum ala siratim mustaqim kata beliau radhiyallahu taala anhu man kana mustannan falyastanna biman qad mata barang siapa yang ingin menempuh satu jalan mengikuti sebuah sunnah maka tempuhlah jalannya orang-orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah para sahabat Rasul Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Mengapa mereka yang pantas untuk kita ikuti padahal orang yang meninggal selain mereka banyak ya, dari kalangan manusia kata beliau radhiyallahu taala anhu fa innahum abarru hadhihi umma quluban karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini wa a'maquha ilman dan yang paling mendalam ilmunya wa aqalluha takallufan dan yang paling sedikit takallufnya sikap berlebihan di dalam beragama para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling iktisad paling sederhana dalam beragama mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kata beliau radhiyallahu taala anhu fa'rifu lahum haqqahum. Ya, maka ketahuilah haknya mereka. Kenali haknya mereka yaitu orang-orang yang paling pantas untuk diikuti. Tamassaku bihadihim dan berpegang teguhlah kalian dengan petunjuk-petunjuk mereka. Penjelasan-penjelasan mereka. Dalam memahami sebuah hadis, prakteknya bagaimana, demikian pula sebuah ayat tafsirnya bagaimana. Ingin selamat? Pegang erat-erat tafsirnya para sahabat pengamalan dari hadis-hadis yang mereka dengarkan, yang mereka dapatkan, yang mereka terima dari Rasulullah alaihissalatu wassalam. Fa innahum ala suratim mustaqim. Karena sungguhnya mereka di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam majmu fatawa ketika menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat maka beliau pun menyebutkan ma ahsana maqala Syafi'i rahimahullah fi risalatih ya sungguh indah apa yang disebutkan oleh al-Imam Syafi'i di dalam kitab beliau kata al-Imam Syafi'i rahimahullah hum fauqana في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم ويدرك به فضل لي رحمه الله. mereka para sahabat adalah orang-orang yang di atas kita ya, di atas seluruh kaum muslimin dari sisi ilmu dari sisi pemahaman, dari sisi amalan, dan dari sisi keutamaan. Dan dari sisi sebab-sebab yang dengan sebab itu seseorang mendapatkan ilmu. Dan sebab-sebab yang dengan sebab itu seseorang mendapatkan keutamaan. Ini menunjukkan sikap tawadhu para ulama keilmuan yang laksana lautan yang mereka miliki toh di hadapan para sahabat mereka tunduk dan mengakui keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sehingga tentunya sepantasnya baik kita untuk mengenali dan mengetahui keutamaan para sahabat baik secara umum ya, demikian pula secara khusus sehingga di mata kita di benak kita dan di hati-hati kita nama para sahabat demikian agung sebagaimana agungnya dan mulianya nama Rasulullah alaihi salatu wassalam oleh karena itu termasuk satu nikmat yang sepatutnya untuk kita syukuri dan harus kita pertahankan hatta mamat sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah memberikan taufik memberikan hidayah menunjukkan kepada kita untuk bisa mengenal manhajul haq manhaj yang benar metode cara memahami Islam sebagaimana yang difahami oleh Allah ataupun sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jalan yang selamat yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, ya, di samping kita berhati-hati dari berbagai usaha dan upaya dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dari kalangan orang-orang kafir demikian pula orang-orang munafik, alul bid'ah, wal ahwa' Demikian pula kita juga harus melihat kepada diri-diri kita. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala dalam kitab Al-Ibana Satu bab Yang menjelaskan tentang Bagaimana dakwah ini dijaga Dan akan terpelihara Beliau menyebutkan satu bab, satu fasal bima tuhras da'watu ahli sunnah. Dengan apakah dakwah ahli sunnah ini itu dijaga? Ya, beliau menyebutkan ada dua. Ya, ada dua. Hirasah kharijiyah dan hirasah dakhiliyah. Penjagaan eksternal dan penjagaan internal. Penjagaan dari luar dan penjagaan dari dalam. Adapun penjagaan eksternal kharijiyah yaitu penjagaan dakwah ahli sunnah dari ada Islam dari musuh-musuh Islam musuh-musuh ahli sunnah dari kalangan orang-orang kafir Demikian pula kaum munafikin dan juga ahlul bid'ah wal ahwa para pengekor hawa nafsu. Adapun hirasah dakhiliyah penjagaan internal dari dalam yaitu penjagaan dilihat dari orang-orang yang berada dalam dakwah tersebut. Ya kita ini Ya. Para ulama, ahli sunnah, demikian pula para tolabatul ilm, para santri, masyarakat, ya, para ikhwah, kita semuanya masuk. Ya, yang turut andil dalam menjaga dakwah ini. Apabila kita ingin istiqomah di atas dakwah ini, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, maka perhatikan Ya, poin-poin berikut ini. Ya. Beliau menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama, ya, agar seseorang tetap terjaga istiqomah di atas manhajul haq. Yang pertama adalah mulazamatus sidq. Senantiasa jujur. Ya. Jujur dalam menempuh jalan ini. Menempuh manhaj ini menempuh pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jujur. Tidak ada tendensi, tidak ada tujuan apapun selain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tahqiqul ikhlas. Ya. Tahqiq al-ikhlas berusaha untuk mewujudkan keikhlasan dalam berbagai hal dalam menuntut ilmu dalam beramal dengan ilmu dalam hal berdakwah menyampaikan ilmu menyebarkan ilmu ini juga dituntut keikhlasan sehingga dengan kejujuran dan keikhlasan ini otomatis akan menghilangkan kedustaan dan tujuan-tujuan yang menyimpang dari ikhlas, ria, sum'ah ataupun yang lainnya. Bahkan hubbud dunya, hubbur riasa, cinta dunia, cinta kepemimpinan, ya, kedudukan, pangkat ini bertolak belakang dengan keikhlasan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid disebutkan bahwa Mathal ikhlas wa hub riyasah aw riya kama ma'i wan nar wad was samak permisalan antara keikhlasan dan cinta dengan pujian, cinta kedudukan ini seperti air dan api. Bisa bergabung tidak? Api dan air? Tidak bisa. Demikian pula kata beliau seperti dob dan ikan. Seperti dob biawak dan ikan. Ya. Biawak memangsa ikan. Bisa ketemu nggak? Ya. Tinggal dilihat mana yang lebih besar. Ya. Kalau ikannya besar, biawaknya kecil, ya. biawaknya lari. Kalau biawaknya besar, ikannya kecil, dimangsa. Artinya apa? Saling meniadakan, tidak akan ketemu. Sehingga kalau seseorang di dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, cinta terhadap pujian, berarti tidak ada ke keikhlasan. Ini kenapa? Karena keduanya saling menafikan. Tidak akan saling ketemu. Tidak akan saling berkumpul. Ini yang kedua, tahqiqul ikhlas. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah al-qiyamu bil adl. Ya. Bersikap adil. Yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ini juga dalam semua hal. Dan ini yang menjadikan seorang istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam beramal hendaklah adil. Ya. Mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya. Demikian pula dalam hal menuntut ilmu. Danya seorang adil. Ya. Yakni seorang hendaklah melihat amalan-amalan yang menjadikan dia istiqomah terus menerus, continue. Ya. Jangan sampai dia bosan. Seperti misalkan menghafal. Ya Bagaimana caranya supaya seorang itu bisa istiqomah terus menerus bisa menghafal Al-Quran ataupun hadis? Maka hendaklah seorang memiliki toriqoh. Ya. Cara tips supaya dia bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Ya dia mulai dengan yang ringan. Menghafal mungkin berat satu halaman mulai satu ayat. Ya. Besoknya mungkin terus satu ayat Sepekan dicoba kok enak. Ya, tambah dua ayat. Terus dicoba kok enak. Ya, lancar. Ditambah terus sampai seperempat halaman, kemudian setengah sampai ya, apa yang dia mampu. Karena hafalan itu ya seperti pisau yang diasah. Ya nggak bisa langsung tajam harus diasah sedikit demi sedikit baru tajam ya. dan seperti Syekh Rahman mengumpamakan hafalan itu seperti lembah ya. seperti lembah awalnya ketika diisi air ya, itu mungkin menampungnya cuma sedikit ya, sedikit sedikit kemudian ketika ditambah air lagi sedikit lagi tambah mekar tambah mekar bisa jadi danau itu ya bisa jadi danau Awalnya sedikit, sedikit terus begitu, lama-lama jadi banyak. Ini juga hafalan. Harus terus menerus. Dan kata beliau hafidahullah bahwa adzakirah ya, memori yang ada pada manusia itu ada dua. Ya. Ada yang sifatnya muakkotah, ada yang sifatnya daimah. Ada yang sifatnya muakkotah dan ada yang sifatnya daimah. Muakkotah berjangka. Artinya waktu-waktu tertentu saja. Ya. Adapun yang daimah ini terus menerus. Adapun hafalan, memori yang sifatnya akota itu berjangka, tidak terus menerus yaitu hafalan yang sifatnya insidental ya. Pengustoran nih nanti jam 8. Kemarin belum hafal, sekarang hafal. dah. 10 menit hafal, setoran, lancar. Ini baru muakotah, Ya. Memori, ingatan, hafalannya sifatnya apa? Muakotah. Belum yang daimah, belum yang sesungguhnya. Ya. Tapi kapan seorang memiliki ingatan yang terus-menerus daimah? Yaitu apabila terus-menerus dibaca. Tidak cukup sekali. Setor sekali selesai. Belum hafal namanya. Baru ya baru pernah hafal. Tapi kapan seorang bisa menghafal terus-menerus, bisa kokoh dengan banyak melihat, banyak membaca dan banyak dimurojaah. Ini silahkan dengan apa? Zakirah daimah. Bagaimana caranya? Harus terus-menerus, diulang-ulang. Jangankan kita, Al-Imamul Bukhari yang digelar oleh para ulama dengan Jabal. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah dalam takrib menyebutkan beliau itu Jabal dari sisi hafalan jabal gunung sudah. Kita kerikil aja enggak. Ya. Debu kerdal ya. mungkin enggak. atau kerdal Ya. Partikel terkecil dari sebuah debu. Kalau antum buka jendela, ya. Buka jendela, kemudian ada cahaya masuk. Apa yang antum lihat? Ada kan? Debu-debu itu, itu namanya kerdal. Kecil sekali. Nah, kita mungkin kalau diumpamakan hafalan kita seperti itu oh, terlalu bagus kayaknya. Ya. La Imam Bukhari jabal, gunung. Amirul Mukminin fil hadis, ya, pakar hadis. Namun ketika beliau ditanya, wahai Abu Abdullah, wahai Imam, Imam Bukhari, ya. ma nisyan, apa obatnya lupa? Saya menghafal kok cepat lupa. Apa obatnya? Apa jawaban beliau? Kata beliau qala rahimahullah kasratun nadar ya. Banyak melihat, banyak murojaah, banyak diulang-ulang. Itu obatnya. Ya. Makanya penting catatan itu. Ya. Ketika seorang lupa, lihat lagi. Kitab juga penting, dipertahankan. Kenapa? sekarang kita kondisinya banyak ya onak dan duri dalam tolabul ilmu maksiat di mana-mana ya keluar sedikit beli OT-OT ya, bisa hilang setengah hafalan ya, setengah lembar dan seterusnya Taib, kita lanjutkan itu yang ketiga ya yaitu al-qiyam bil adl yang keempat التمسك بمنهاج النبوة ظاهرا وباطنا قدر المستطاع yaitu berpegang teguh dengan manhaj nubuwah metode nabi dalam beragama baik secara zahir demikian pula secara batin baik secara akidah keyakinan demikian pula amalan sesuai dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan. Jadi kita berusaha untuk mencontoh Rasul ada sholat wassalam itu bukan hanya keyakinan tapi juga amalan dan bukan hanya amalan tapi juga keyakinan lahir wa batinah. Kemudian yang kelima ya, Yang kelima adalah Allah yuqaddima syai'an min umuri ta'lif ad-da'wah wal munadharah illa wa huwa ahlun lidzalik. Ya, tidak tergesa-gesa ya, dalam hal menulis ya, mengarang kitab dalam berdakwah ataupun dalam berdebat kecuali dia telah memiliki keahlian dalam hal itu. Laisa min babi ta'ajjul wal hubbud dhuhur eh, wal ghalabah fil jidal kata beliau hafizahullah. Sehingga ketika seorang terjun dalam dunia taklif mengarang ataupun menulis kitab ataupun dakwah itu bukan karena ketergesa-gesaan dan bukan karena ingin tampil dan bukan ingin menang dalam sebuah perdebatan. Kenapa? Karena dia tidak tersegesa. Dia melihat, ya, saya pantas enggak seperti itu. Ya. Artinya apa? Seorang hendaknya menempuh tahapan di dalam tolabul ilmu. Kita semuanya ya, tolabul ilmu menuntut ilmu dan kita harus terus berusaha untuk menggali faedah dari para ulama. Nah, dan tidak tergesa-gesa untuk menulis sebuah kitab ataupun berdakwah sampai kita betul-betul ahli memiliki kemampuan dalam hal itu. Kemudian yang berikutnya saha wa istasyara man huwa a'lam minhu wa aqdamu ma'rifatan dia senantiasa meminta nasihat dan bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih berilmu dan lebih mendahulunya ya, dalam hal tolabul ilm bermusyawarah ya, bermusyawarah ini seseorang terkadang menghadapi satu permasalahan ya, yang mau tidak mau ya, dia harus pecahkan masalah itu dan dengan apa yang telah dia ketahui dia memiliki satu kesimpulan maka bukan satu perkara yang aib ya, perkara yang menunjukkan kekurangan pada dirinya dia bermusyawarah menanyakan kepada yang lebih alim daripadanya lebih alim daripada dia sehingga kita lihat jawabannya apakah sama dengan jawaban kita atau mungkin ada tambahan faidah ya. atau mungkin justru kita yang salah ya. kalau itu sesuai dengan pendapat kita alhamdulillah Ya, kalau itu ada tambahan faedah, walhamdulillah. Kalau ada kritikan, kesalahan pada kesimpulan kita, walhamdulillah. Ada yang menegur. Ternyata kesimpulan saya keliru. Ya. Jadi tidak ada salahnya seorang bermusyawarah. Jangan menjadi orang yang terlalu pede. Ya. Semuanya serba ingin dipecahkan sendiri. Ya. Dalam kondisi ya, dia sendiri belum ahlinya. Ya. Mutola'ah kurang. Ya membaca kita pun terkadang malas-malasan ya. belajar pun masih ogah-ogahan ya. ingin disimpulkan sendiri ini bahaya ya. otodidak ya. mengandalkan kemampuan sendiri belajar sekedar membaca ya. ini sebutlah para ulama ya. man kana syekhuhu ya. kutubuh atau kutubah fa khatahu aksar min suwabih Barang siapa yang syekhnya itu ya, kitabnya, mengandalkan kepada kitabnya, gurunya itu adalah kitabnya, ya, dia tidak memiliki seorang syekh, ya, guru dari kalangan talabul ilm. Ya, tapi mengandalkan kitabnya maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Maka ini hendaknya bermusyawarah ya. Nah, dan ini banyak faedahnya. Allah taala muswab Mungkin yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan memberikan manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تفضلوا حمدكم الله